Karena tidak semua lafat itu maknanya satu ya. Terkadang lafat itu maknanya umum, maknanya khusus. Nah, barakallahu fikum. Masih pada pembahasan berkaitan masalah lafat lafan yang maknanya umum. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, enam penjelasan terhadap nadmil waraqat. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa qaulul muallif wa lafdu ayyin fihi ma ma'nahu anna ayya atau anna ayyin ta'ti lil aqil wal li aqil. Bahwasanya ayyin ini atau ayun atau ayan datang terkadang digunakan untuk yang berakal dan digunakan untuk yang tidak berakal. Paham ya? Ini berarti menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum hafizakumullah lafaz ini mengikuti pendapat yang mu'rab karena ayun ini kan kembali ke isim usul. Yang kita lewati tadi kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada keterkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu usul itu. Naam. sumakalah kemudian Mu'alif berkata Al-Imam Al-Amriti karena pengarang Nadmil Waraqat itu adalah Imam Al-Amriti rahmatullah Alayh Beliau menjadikan apa? sebuah pantun atau puisi yang diambil dari kitab Waraqat. Kalau Waraqatnya sendiri adalah punyanya Al-Imam Abdul Ma'ali, Al-Imam Al-Juwaini, al Haramain. Nah, kemudian jadikan pantun puisi oleh Al-Imam Al-Amriti disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kita lihat sumaqal Waladdu aina wahwa lil makani mata tanawdu'u olis zamani. Dua ini mengenai lafadz umum itu aina dan mata. Naam. Dan lafadz aina wahwa lil makan itu untuk makan sebuah tempat. Kada mata. Demikian pula mata al maudhu yang digunakan di zaman untuk waktu. menentukan zaman atau menentukan waktu. Kita lihat qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih. Naam, aina yustafham biha anil makan. Aina itu digunakan bertanya dengannya mengenai apa? tempat. Kalau aina. Paham ya? Naam. Wa mata yustafham biha anil zaman. Adapun mata digunakan bertanya dengannya mengenai waktu. Ya kan? Mata ja'a zaidun waktu kan berarti kalau aina tempat, aina anta? Aina kita buka tempat semua kan? Naam. Kita lihat sini. Takulu kita katakan aina zaidun di mana Zaid? Tas'al an makarih. Kamu bertanya tentang tempatnya di mana gitu loh. Aina fulan, aina Muhammad, aina Zaid. Antum tanya tempatnya bukan? Naam. Amalau qal. Adapun kalau seandainya dia berkata Zaidun ja, Zaid telah datang. Fa qulta, maka engkau katakan aina huwa? Ya enggak? Kalau kita dapat kabar orang Zaid sudah datang, tapi kita belum lihat kan, kita tanya aina hu? Aina huwa? Di mana dia? Di mana dia? Tanya tempat tanya tempatnya lagi. Nah, aina huwa? Yakni aina huwa minar rijal? Nah, barakallahu fikum. Naam, di mana dia dari kalangan lelaki yang ada itu? Fa aina huna ma'na man. Oh, berarti ini yang kedua maknanya lain ya. Cuma yang pertama tadi kalau aina zaidun tempatnya, tapi kalau aina huwa maksudnya itu kalau di misalnya ngumpul dengan beberapa orang itu Aina huwa? Nah, di mana dia? Dari kalangan laki-laki itu yang mana gitu loh. Berarti maknanya man nanti. Kita lihat sini. Fa aina huna bi makna man. Maka aina di sini maknanya adalah man. Wa yajuzu an takuna aina ala sabil tajawuz lil makan dan bisa juga nah barakallahu fikum aina ini maknanya nah barakallahu fikum ala sabil tajawuz lil makan dalam rangka untuk menjelaskan eh, semata-mata menanyakan tempat saja. Jadi terkadang tempat juga bisa aina maknanya man pun juga bisa sesuai dengan siak dan konteksnya. Kita lihat di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, yaitu ketika Rasulullah mengatakan kepada seorang budak wanita waktu itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Naam. Fastafhama an makanillahi faqalat fis sama. Rasulullah bertanya tentang tempatnya Allah Subhanahu wa taala di mana. Faqalat fis sama. Eh, akhirnya apa? Perempuan tadi mengatakan di langit. Naam. Fi di sini maknanya ala ya. Karena fi itu maknanya terkadang dorfiyah, terkadang maknanya fauqiyah, eh, terkadang sababiyah itu fi. Jadi maknanya macam-macam. Nah, jadi jangan selamanya fi itu artinya di dalam. Ya, hukum asal asalnya memang fi itu maknanya dorfiyah di dalam. Cuma terkadang maknanya apa di atas. Ya kan? Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi, bukan di badan bumi. Kalau antum artikan di dalam bumi keliru enggak? Keliru. Kemudian dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka karena di dalam kucing itu. Nggak tepat kan? Disebabkan karena kucing. Fi-nya fi sababiyah itu. Paham ya? Jadi kadang maknanya seperti itu sesuai dengan konteks dan siaknya. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Kalau orang nggak paham kan ngartikan gimana ini? Masa perempuan masuk ke neraka di dalam kucing? Ya enggak? Kalau antum katakan fi kan di dalam. Nah, tapi kita katakan fi-nya fi sababiyah. Jadi ngartikannya nanti seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena kucing. Kan itu. Jadi perlu diperhatikan itu siaknya. Wa qala ahlu tahrif, ada yang mengatakan ahlu tahrif. Ahlu tahrif itu ahlu bid'ah dhalal ya, ingin mengubah makna dari zahir lafadznya namanya ahlu tahrif. Inna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah? Sesungguhnya ucapan Rasulullah ketika tanya aina Allah, di mana Allah? Yuridu bidzalika aina namulqullah. Yang diinginkan dengannya adalah di mana kekuasaan Allah. Ini keliru sudah. Paham ya? Kalau ditahrif seperti keliru memang benar Rasulullah ketika tanya aina Allah di mana Allah, itu sudah benar itu. Bukan yang ditanyakan di mana kekuasaan Allah. Tapi ahli tahrir mengatakan itu aslinya takdirnya seperti itu, aslinya kata mereka. wahada gharibun ini sangat asing sekali, sangat aneh. An al Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jariyah aina mulkullah. Kenapa aneh? Karena sudah ma'ruf dan masyhur bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana itu loh. Paham ya? Kenapa tanya seperti itu lagi? Kan termasuk pertanyaan yang asing dan aneh kalau seandainya Rasulullah menanyakan itu. Naam. Eh? Termasuk perkara yang asing atau aneh Rasulullah menanyakan budak wanita tersebut di mana kekuasaan Allah? Summa taqul fis sama kemudian di langit. Wal ardu fi mulki Sekarang bumi milik siapa kalau gitu? Kalau cuman di mana kekuasaan Allah? Di langit itu jawabnya. Kurang nggak itu? Sehingga nggak mungkin kalau yang diinginkan Rasulullah itu kekuasaannya, tapi memang benar-benar tanya di mana Allah gitu. Sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsh al-'ulu wal istiqrar meninggi dan menetap, di atas arshnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum kita <clears throat> lihat berikutnya dikit lagi. Kadza matal mawdhu' lizamani wa mata ismu istifham wa ta'ti ismu syart Mata itu terkadang digunakan untuk apa? Isim istifham untuk bertanya dan terkadang datang ismu syarat sebagai ismu syarat. Ismu syarat itu yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya, sudah kita lewati dan jurumiyah kan. Jadi ada keterkaitan dengan ilmu bahasa Arab ini ya. Ilmu usul ini kalau belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali bingung. Kepala itu pusing rasanya. Kalau belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Apa ini ismu syarat? ismu syarat itu yang butuh fi'il dan butuh jawab syarat. Mata tadhab adhab. Kapan saja kamu pergi, aku pergi. Nah, tadhab pertama fi'il syarat, adhab yang kedua adalah jawab syarat. Itu namanya namanya apa? Ism syarat. Apa maksudnya ya? Jadi mata itu terkadang sebagai istifham, terkadang juga masuk sebagai apa? Ism syarat. Sudah kita lewati dalam jurumiyah itu kan, eh, ada yang menjazamkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazamkan satu fi'il mudhari' semuanya huruf. Enggak perlu dipertanyakan fi mahali apa, enggak ada. Yang menjazamkan dua fi'il mudhari' barulah dirinci ada yang huruf ittifaq, ada yang huruf al-asah, ada yang isim ittifaq, ada isim al-asah itu. Nah, mata ini termasuk apa? Nah, barakallahu fikum isim ittifaq. Paham ya? Nah, termasuk isim secara kesepakatan para ulama. Nah. Wa zaman yang mana fungsinya ini lis zaman untuk menunjukkan waktu. Takul mata ya'ti zaidun kapan Zaid akan datang? Fayuqal godan Besok Fal jawab ya dulu ala zaman. Maka jawabannya menunjukkan zaman waktu kan besok berarti waktu. Naam. Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mata Ada orang yang bertanya. Nah, barakallahu fikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mata sa'ah? Nah, sa'ah artinya apa di sini? Jam ya kan? Setahu kita dulu ya jam itu, Artinya cuma satu tak, tapi sa'ah hari kiamat. Paham ya? Jadi jangan sampai artinya saat itu jam terus ya. <laughs> Terkadang saat itu memang jam benar, cuman terkadang saat itu hari kiamat. Eh, ya kan? Nah, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya bertanyamu tentang jam kan enggak tepat. Manusia bertanya kepadamu tentang jam ini tentang hari kiamat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Yas'al an zamaniya, ya enggak? Yang ditanya itu waktunya hari kiamat itu kapan itu. Faqala idza duyatil amanatu fangtadiris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, enggak ada lagi orang yang membeb yang nah barakallahu fikum e, di dalam perkaranya tidak lagi sudah tidak amanah lagi dengan apa yang sudah dibebankan fangta dari saah maka tunggulah hari kiamat apa maksudnya nah kalau sudah amanah disia-siakan orang sudah nggak amanah lagi maka tunggulah hari kiamat saah di sini artinya hari kiamat paham ya bukan jam ya nah cuman ya maknanya sama hampir mirip ya, tulisannya memang mirip dan sama, cuman artinya beda. Apa maksudnya ya? Naam. Walam yaqul dzaka waqtuha. Naam. Rasulullah enggak mengatakan itulah waktunya, bal qala intadirha yakni hiya qaribatun. Maksudnya tunggulah, hari kiamat itu dekat. Ya kan? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah apa? Qul innama ilmuha 'indallah wa may yudrika la'alla saata takunu qariba. Wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Surat apa itu? yas'alukan nasu 'an saah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la as sa'ah takunu qariba surat apa itu hafal belum Atum? Atum? udah hafal belum surat al-ahzab kalau salah ya di akhir-akhir surat al-ahzab itu kalau nggak salah itu ya nah barakallahu fikum ayo nanti cek nanti nah kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah Idan al asma al-mubhamah min al-fadil umum. Jika demikian berarti isim-isim yang masih mubhamah yang belum jelas maknanya itu berarti termasuk lafadz-lafadz umum. Wa dzalika ka asma'is syart yang seperti itu seperti apa? Yang barakallahu fikum yang demikian itu seperti isim-isim syart wa asmal istifham dan isim istifham wal asmal mausulah dan isim mausulah itu semuanya lafadz-lafadz umum mengandung makna umum. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman lafadznya mudzakkar. Tapi mu'anas masuk enggak di situ? Masuk semuanya laki-laki perempuan. Wahai orang-orang yang beriman, lafaznya pakai mudzakkar kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Lafaznya mudzakkar kan? Tapi perempuan masuk enggak itu? Masuk juga. Umum. Nah, kemudian lafaz e, asma syarat banyak sekali yang lafaznya menunjukkan maknanya umum banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang ya, sekaligus menyebutkan contoh-contohnya ngam yang maknanya umum dan juga lafadznya itu menunjukkan umum. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu